Masalah iman qaul wa Karena mereka merujia menganggap bahwa yang namanya iman hanya pengenalan saja. Titik. Bahkan pengenalan dengan hati saja. Wahada aqidatul jahmiyah. Dan ini akidahnya jahmiyah. Qaddahahumullah. Semoga Allah menjelekkan mereka. Wahia aqidatun kufriyah. Tentunya ini adalah akidah yang kufri. Karena seorang tidak ikrar pun tidak mengapa. Yang penting hatinya punya ma'rifah, punya pengenal. Wahia akidat iblis. Tentunya ini akidah akidahnya iblis. Lanatullah alaih. Mengapa demikian? Karena iblis kenal Allah SWT. Tetapi apakah iblis dikatakan muslim, Mu'min. Tidak. Artinya kenal saja tidak cukup. Iblis menentang Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau berikrar tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Aba wastakbar. Menolak dan sombong. Iblis ya'rifullah tabaraka wa ta'ala. Iblis kenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi iblis apakah dikatakan mukmin? Tidak. Allah Subhanahu wa taala menyatakan Abu wastakbar wa kana minal kafirin. Abu wastakbar wa kana minal kafirin. Termasuk orang-orang kafir, termasuk makhluk yang kafir. Tetapi Murji'ah aliran Jahmiyah pengikut Jahm bin Safwan Turmudi kebetulan dari Turmud tidak ada kaitannya dengan Imam Tirmidzi sama sekali Kebetulan daerahnya sama saja sehingga dikatakan terbukti. Menyatakan bahwa iman hanya ma'rifah saja. Astagfirullah. Padahal kalau dikatakan iman itu hanya pengenalan saja, tentunya iblis dikatakan mukmin karena dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya'rif ba'd sifatih, mengenali sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui bahwa Allah Maha Pencipta, mengetahui bahwa Allah dzul izzati wal kamal, mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menentukan qada wal qadar. Allah yang yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Tahu apa tidak tahu? Tahu. Yakin apa tidak yakin di hatinya? Yakin. Karena ketika bersumpah untuk menyesatkan manusia, iblis bersumpah dengan nama Allah. Wa bi'izzatik. La'uwiyannahu majma'in. Demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Berarti tahu Allah memiliki sifat aziz. Atau fabima awaitani. Karena engkau telah menyesatkan aku, maka aku akan indahkan kesesatan, kekufuran pada mereka manusia seluruhnya. Berarti apa itu? Meyakini bahwa Allah menentukan hidayah dan menentukan mukawayah menentukan qada wal qadar fa bima aghwaytani kan engkau telah menyesatkan aku ya Allah tahu takdir dalam masalah ini Qadariyah kalah sama iblis iya kan Mu'tazilah kalah sama iblis iblis menyatakan fa bima aghwaytani kan engkau telah menyesatkan aku maka aku akan begini-begini tetapi tidak cukup ma'rifah tersebut ketika menyatakan fabima awaitani la aqudanna lahum siratal siratal mustaqim karena engkau telah menyesatkan aku ya Allah aku akan duduk di jalanmu yang lurus untuk menentang manusia Tumala atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim kata iblis maka aku akan duduk di jalanmu yang lurus aku akan datangi mereka dari depan mereka dari belakang mereka dari kiri mereka dari kanan mereka Wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau tidak dapati mereka nanti bersyukur. Ini tekadnya iblis untuk menghalangi manusia dari syukur. Yang dinilai mana? Pengenalan iblis atau penentangan iblis? Penentangan itulah yang menunjukkan kalau dia tidak beriman. Karena menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa ya'tarif bi rububiyatillah wa ya'tarif bi izzatihi. Maka iblis mengakui rububiyah Allah yang menakdirkan segala sesuatu dan mengakui izzatullah kemuliaan Allah wa nahu yahdi man yasha wa yudhillu man yasha dan mengakui bahwa Allah lah yang memberikan petunjuk pada siapa yang dikehendaki dan menyesatkan siapa yang dikehendaki. Fal Jahmiyah yaqulun tetapi Jahmiyah berkata Al-iman al-ma'rifatu faqat. Namanya iman itu cukup pengenalan saja. Wa hum ghulatul murji'ah qabbahumullah. Mereka lah murji'ah-murji'ah ekstrim. Berarti murji'ah macam-macam. Ada murji'ah yang begini, yang begitu, yang begini, yang begitu. Yang paling ekstrimnya ini. Bahwa iman cukup pengenalan saja. Cukup eling. Engkau Gusti. Yang penting hati yakin sama Allah cukup. Mau berbuat apapun, bahkan mulutnya tidak ikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetap dikatakan mukmin. Yang penting hatinya kenal Allah katanya. Ini murjiah yang paling ekstrem. Ini yang kufur. Ini yang kufur. Ada murjiah lain, murjiatul ukhra. Wa hum murjiatul fuqaha. Murjiahnya para fuqaha yaitu ucapan mereka iman itu qaulun bil lisan wa tasdiqul bil qalb bahwa iman itu ucapan di lidah ikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu muhammad rasulullah dan keyakinan dalam hati titik adapun masalah yang lain masalah amal perbuatan tidak masuk iman Yaquluna tasdiq bil qalbi wa nuqtu bil lisani faqat. Wal a'mala tadkhul fil iman dan pengamalan-pengamalan tidak termasuk iman. Maka seorang yang punya ikrar syahadatain dan punya pengenalan dalam hati terhadap Allah cukup. Walaupun amalannya sekufur apapun. Sampai bahkan mereka berkata, walaupun dia membunuh bapaknya, menzinai ibunya, dan minum khamr dari batok kepala bapaknya, imannya tetap sempurna. Karena nggak ada kaitan dengan amal, kata mereka. Ini azab, Allah tidak kalah mengerikannya. Tapi para ulama tidak seperti menghadapi kelompok pertama tadi yang mengatakan cuma kenal dalam hati cukup mukmin. Itu sampai dikatakan kufur. Tapi yang ini tidak sampai demikian. Makanya dikatakan murjiatul fuqaha. Mengapa murjiatul fuqaha? Kenapa dinisbatkan kepada fuqaha? Karena ada beberapa fuqaha yang tergelincir ke dalamnya. Dan kemudian diikuti oleh orang-orang yang ekstrim beralasan dengan fuqaha tersebut. Padahal beliau tergelincir. Hanya istilahnya yang salah. Maksud kami bukan tidak berpengaruh amalan-amalan sholat Berpengaruh. Tapi bukan pada imannya, pada ketakwaannya. Jadi istilah saja. Tetapi akhirnya orang-orang yang murjiah ekstrim tadi beralasan dengan ulama yang tergelincir tadi. Tapi Imam Fulan berkata, Imam Fa'alan berkata. Sehingga dikenal dengan murjiatul fuqaha. Ini khonidin azakumullah murjiah. Tergelincir, tersesat, karena mereka tidak berpegang dengan prinsip ahli sunnah wal jamaah bahwa iman qawlun wa amal. Mungkin ada yang bertanya, kenapa nggak ada ucapan? Oh, kenapa nggak ada i'tiqad? Qaulun wa amal. Ucapan, perbuatan. Nah, keyakinannya mana? Mereka para ulama terdahulu kalau bilang ucapan, ucapan lisan dan ucapan hati. Sebagaimana berbicara amal, amalul jawarih dan amalul qalbi. Maka kaulnya dua. Kaulun bil lisan wa kaulun bil qalb. Amalannya dua juga. Amalan bil qalbi dan amalan dengan jawarih anggota badan. Sehingga ulama berikutnya menyatakan lebih jelas lagi dan lebih terang menyatakan bahwa yang namanya iman qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan. Yang namanya iman adalah ucapan dengan lisan. Keyakinan dalam janan, janan itu hati. Wa, wa amalun bil arkan dan beramal dengan anggota badan. Ini barakallahu fikum yang namanya iman. Sehingga iman bisa bertambah, bisa berkurang. Sebagaimana amalan seseorang bisa bertambah, bisa berkurang. Kalau orang dalam keadaan dia bertambah rajin ibadahnya, menghidupkan sunnah demi sunnah. Yang ini yang wajib-wajibnya saja dia kerjakan, yang ini yang wajib-wajibnya dan juga ditambah dengan rawatib qabliyah dan ba'diyah, ditambah dengan qiyamul lail, ditambah dengan salatul duha, maka orang ini tentunya lebih banyak amal solehnya, maka imannya pun lebih tinggi. Inilah perbedaannya dengan murjiah yang menyatakan amal tidak masuk iman. Sehingga tidak ada perbedaan. Orang mau beramal kayak apapun iman tetap utuh. Sampai mereka semua, para ulama, para imam-imam marah kepada murjiah. Apakah kalian anggap bahwa imannya Abu Bakar dan Umar dan imannya para munafik sama karena sama-sama ikrar sama-sama mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammad Rasulullah. Oleh karena itulah seperti imam atau amir bin Tahir seorang gubernur yang melihat murjiah dia berkata aku sudah benci pada mereka sebelum kalian kepada rakyat. Ana ubghiduhum aku benci pada mereka karena dua perkara. Pertama karena mereka menganggap bolehnya memberontak pada penguasa. Ini uniknya. Uniknya mereka murjia menganggap iman tidak bertambah tidak berkurang, tapi ketika ingkar munkar dengan senjata kepada penguasa boleh bagi mereka. Yang kedua, aku tidak tega, tidak sampai hati berkata bahwa imanku seperti imannya Imam Ahmad dan Ibrahim An-Nukhai. Nggak sampai hati mengatakan imanku sama dengan mereka. Tetapi haula, tetapi mereka para murjiah menganggap iman mereka sama dengan imannya Abu Bakar wa Umar. Astagfirullah. Kita menyatakan iman, iman kita sama dengan imannya Imam Ahmad saja. Dan sampai hati, di mana kita, di mana beliau. Tetapi murjiah menganggap sama. Imannya Nabi Muhammad SAW dengan imannya dia sama. Ini jeleknya murjiah. Qul Demikianlah keadaan mereka para murjiah dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas khawarij billahi taala. Selebihnya kita bisa lanjutkan dengan pertanyaan. Tafadhol. Saya minta penjelasan bahwa ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah disambut oleh orang-orang Madinah termasuk gadis-gadisnya dengan bacaan tala al-badru alaina min saniyatil wada' wajib syukur alaina Nah, ada kisah yang memang masyhur tapi ternyata riwayatnya baik. Lebih-lebih lagi bahwa saniyatul wajah nggak cocok diterapkan dengan datangnya atau hijrahnya Rasulullah SAW. Saniyatul wajah itu bukan jalannya Rasulullah SAW ketika dari Mekah ke Berarti ini syair tidak cocok diterapkan untuk itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita perlu jawab perbedaan antara al-kadhib wa tawriyah. Tawriyah itu walaupun sepintas orang menganggapnya itu adalah dusta, tetapi itu adalah bukan kedustaan. Tetapi karena Ibrahim orang yang paling saleh, orang yang paling beriman, sehingga ucapan yang seperti itu saja menggelisahkan beliau dan menyatakan aku berdusta tiga kali kedustaan. Padahal apa yang dia ucapkan sesungguhnya hakikatnya bukan dusta ketika dia menyatakan bahwa apakah siapakah yang sebelahmu itu itu adalah istrinya dia katakan itu saudaraku dengan maksud saudaraku seislam dan itu tidak dusta namanya tauriyah demikian pula ketika ditanya tentang siapa yang bunuh Nabi Ibrahim tidak menyatakan ini yang gede ini yang bunuh tidak hati-hati dalam meriwayatkan Nabi Ibrahim cuma berkata tanyakan saja sama yang besar perhatikan dalam Al-Quran lafaznya ishalu ishalu In yang yantiqun. Tanyakan pada yang besar ini kalau dia bisa jawab. Itu jawaban Ibrahim. Apa itu dusta? Bukan dusta. Tetapi karena salehnya Ibrahim alaihissalam, begitu saja dia takut. Khawatir, ya Allah aku berdusta, aku tiga kali berdusta. Padahal itu adalah tauriyah. Tauriyah itu mengesankan dengan kesan yang salah dan itu dibolehkan dalam keadaan darurat atau dalam keadaan perang. Nabi SAW pernah ditanya dalam keadaan seperti itu. Min ain? Dari mana kamu? Mas dari suku apa kamu? Tapi pertanyaannya, mimman ant? Dari siapa? dari apa? Dijawab, min ma. Aku dari air. Barakallahu fikum. Dari air itu artinya aku diciptakan dari air. Karena Allah sebutkan dalam Al-Qur'an berkali-kali, min ma'in mahir. Sedangkan di sana ada suku yang namanya Ma. Ana minal Ma. Dikira minal Ma min qabilat Ma dari suku Ma. Selamat. Kalau saja dia mengatakan dari Quraisy mungkin akan dibunuh ketika itu. Itu yang dikatakan dengan tauriyah. Barakallahu fikum. Ada yang lain? Mengapa disebut dengan akidah razie? Ini datangnya terlambat barangkali ya. Kalau datangnya tidak terlambat, sudah dijelaskan. Kenapa sebabnya? Karena sebabnya kita dalam keadaan para ulama menulis kitab-kitab akidah itu dengan menukil dari imam-imam dan para ulama. Sehingga kadang disebut akidah salaf wasabul hadis. Akidah salaf dan para imam-imam ahlul hadis. Kadang dijuluki dengan akidatul ulama, akidahnya para ulama. Kadang disebut dengan akidah tahawiyah. Kok bisanya akidah tahawiyah, bukan akidah Islam saja? Karena yang menyusun dan menulisnya dengan ringkas adalah Abu Ja'far tahawi Ada lagi uh, eh, akidah wasatiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa akidah wasatiyah? Enggak akidah Islam saja. Karena ucapan yang ditulis dengan ringkas tadi jawaban Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk penduduk negeri Wasit. Datang rombongan dari negeri Wasit, kami dari negeri Wasit. Kami bertanya kepadamu tentang akidah Ahlus sunnah wal jamaah yang ringkas. Yang kalau seorang berpegang dengannya dia Ahlus sunnah. Kalau seorang lepas daripadanya dia sesat. Apa saja yang perlu kami pegang? Karena kami dari jauh. Ringkaskan biar aku bisa hafal. Biar kami bisa hafal. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari balik penjara menjawab bahwa ini adalah akidah ahli sunnah. Lihat kan mukadimahnya. Walaupun judul bukunya akidah wasatiyah, akidah penduduk wasat. Tetapi di dalamnya disebutkan bahwa ini adalah i'tiqadul firqatun najiyah. Al-mansurah ila qiyamis sa'ah. Ahlu sunnati wal jamaah. Ini adalah akidah golongan yang akan selamat yang mansurah ila kiamis sa'ah yang akan dimenangkan sampai hari kiamat yaitu ahlus sunnah wal jamaah akidah ah, ahlus sunnah sesungguhnya maka judul kadang untuk mengingatkan dari mana asal usul buku itu dari jawaban kepada penduduk wasit akidah wasitiyah kadang-kadang untuk mengingatkan penulisnya Abu Ja'far Tahawi dikatakan akidah Tahawiyah akidahnya Abu Ja'far Tahawi kadang disebut akidah Ar-Raziyain Akidah dua Imam Razi Abu Hatim dan al Barakallahu fikum. Tetapi di dalamnya apa? Di dalamnya dia katakan bahwa aku dapati seluruh para ulama menyatakan bahwa al-iman qaulun wa amal. Contoh kelompok Murji'ah di zaman ini untuk diwaspadai siapa saja. Kalau yang sudah ekstrim sampai cukup dengan eling, ya kejawen. Mereka hanya menyatakan yakin dalam hati cukup. Apa mereka bilang? Akidah apa? E, agama karuhun apa apa? Yang cukup dengan eling dan bersikap baik. Ya, <clears throat> barangkali. Kalau oh, itu lain lagi, itu beda terwujud. Jadi Allah bersatu dengan dirinya.